yang kami hormati Bapak Dandi Muhammad atau yang mewakili yang kami hormati Kementerian Agama Muhammad atau yang mewakili nah izinkan kami membacakan sunan acara tapi kabar pada hari yang pertama pemuka dua laporan ketua panitia tiga sambutan wakil bupati Manor sekaligus membuka acara tablik akbar keempat sambutan Kapolres Manor materi tabligh akbar yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz Abu dan acara yang laporan kedua panitia pada surat Ta'ala waktu dan tempat kami السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد yang kami hormati demikian bahwa beliau yang kami hormati Kapolres serta staff beliaunya yang mencintai

Allah Subhanahu wa taala karena dengan pengajuan harinya berlaksana baik insyaallah sebelumnya kami mohon maaf kepada Pak Wakil Bupati selaku panitia kami karena agak molor waktu yang lagi jam 10 lalu dia menjawab istri maaf sebesarnya dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Musisi al yang telah memfasilitasi acara ini. Kami tidak bisa memberikan bahasa terkait itu dengan merupakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kerjaan kebaikan pahala yang dikejar kepada kesulitannya. Dan juga kami dalam mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Salinam. Ya, Alhamdulillah telah membantu kami dalam mengatur lalu lintas Kemudian akhir kata ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan Bapak Kapolres serta anggotanya dengan pahala yang berlipat ganda dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Bapak serta anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan. Kami juga pada saat ini eh, meminta maaf kepada seluruh peserta apabila di dalam rangkaian bilangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah kalau dia dia eh, bukan apa masih layarnya errornya yang kemarin tuh dia jaga Dan mengenai pelaku kalau dia tercerai sebagaimana dua kata disampaikan dalam menafsiri dua kebaikan sekalipun banyak kalau dia tercerai maka akan dengan mudah dilakukan oleh Allah lalu sekarang yang dia bersumpah dan ini sudah banyak contoh yang kita lakukan contoh misalnya Kekuatan Negara-Negara Islam yang begitu besar baik persenjataannya sebagai manusianya seperti alamnya seperti dirinya tapi sampai hari ini belum mampu belum mampu menunjukkan bahkan musik Yahudi Israel yang sampai hari ini tidak bisa mengindas Masih dan kita sebuah perbuatan selalu kami satu ada jalan Tuhan yang harus kita lakukan. Kita sadar dan kita paham bahwa di Indonesia banyak berbagai macam maaf dan tidak. Nah, ada akibat yang dari kami mohon dan sampai kepada akibat yang lagi juga lagi ramai di media sosial dan politik. Melihat di sana dan pernah melihat baik itu di media elektronik maupun media cetak. Bagaimana mereka mencoba menunjukkan dia komunisme ini dan melihat reaksi respon dari umat Islam dan pihak keamanan pada khususnya baik itu TNI maupun Polri dan ya, bagaimana mereka memunculkan simbol-simbol yang dulu sangat ternyata kita respon berarti artinya bagi saudara sekalian kita masih melihat bahwa kita masih terpaku pada simbol simbol komunis yang muncul salah satu misalnya simbol favorit kita begitu reaktif dan begitu responsif dengan simbol Kemudian bagaimana mereka munculkan misalnya pada saat penggelaran sini salah satu kota di Jawa Tengah itu juga menyanyikan gaya-gaya lagu yang itu salah satu lagu dari komunisme atau PKI dan kita reaktif ke Nesos tapi tentu kita tidak sadar bahwa sebenarnya itu hanya trial and yang error itu adalah upaya untuk menguji kita saja simbolis ternyata memang kita masih lagi dengan kecil terhadap simbolis dan sesungguhnya yang paling berbahaya adalah pahamnya yang mereka tanamkan kepada generasi muda kita yang ditanamkan kepada birokrat kita yang juga mereka masukkan kepada keamanan kita dan kepada BPM Islam kita dan ini yang lebih sangat berbahaya kalau mereka sampai masuk adalah dalam unsur legislasi karena negara itu diatur berdasarkan undang-undang. Yang menjadi undang-undang dasar kita adalah undang-undang dasar 1945 dan Pancasila. Jadi undang-undang dasar 1945 saja sudah bisa diamandemen. Kita bisa bayangkan Jadi di dimakan Allah Subhanahu Wa Bagaimana kalau mereka kemudian prosentasenya di DPR di kemudian di DPR di provinsi dan kabupaten kota itu mendominasi maka bisa dibayangkan undang-undang nanti akan berubah. Yang tadinya undang-undang mengarah kepada masalah umat, sebagai contoh misalnya ada beberapa daerah itu dari eh, disebut dengan perda, dan mereka sebut sebagai perda saya. Misalnya di Kabupaten Bogor, jadi dipersoalkan dan bahkan benda yang lebih banyak untuk pemilihan kemaslahatan umat itu. Kemudian dicabut paling bisa menurut Anissa, menurut Alexa. Tapi paham mereka sudah. Paham mereka sudah. Karena itu bukan dari Islam. Itu bukan dari Islam. Tapi mereka semuanya adalah umat Islam. Maka misalnya undang-undang, rancangan undang-undang rambut siapa? Dia mungkin tidak menggunakan simbol Allah. Dia tidak mungkin lagi menyanyikan mungkin lagu-lagu seperti media saja. Tetapi lagunya diubah. Kemudian simbol-simbolnya diubah. Dan kita perlahan demi perlahan kemudian tergiri untuk memberi pemahaman. Setelah kita memberi pemahaman, yang kita menjaga. Subhanallah, dan alhamdulillah sekalipun apa ini mulai berkembang dan berkembang beberapa organisasi Islam kita terus melakukan upaya baik di sangat tenang kemudian juga rekan-rekan rekan-rekan MDI maupun Polri yang juga terus terus menyuarakan atau menghayatkan komunis ini eh, yang ini yang diberikan Allah

Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah kami nabar eh, maka kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semua Nah, semuanya masih dengan keimanan, kekuatan, dan kesehatan dan sama-sama bagi keluarga ini kita bisa hadir dianggap dengan tema Bentengnya anak bangsa bagi dia kaum muslim dan mereka di dan di setiap besar ini sebenarnya Allah diulangi dari jadi usaha dan segera saya eh, selama ini hmm, kami ya, saya Yakin lebih sama bapak pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan beberapa pesan harapan kami ke masyarakat kita bersama-sama menjaga situasi dan kondisi Kabupaten Malino selalu semua orang bisa dalam keadaan aman, dan kondusif. Bapak sekalian yang berbahagia seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati dan tema kami kabar ini ini selalu pas dengan kemarin kita melaksanakan peringatan dari kesaktian Pancasila di Universitas Indonesia. Sebelum disampaikan bahwa komunisme adalah sebuah mengkonsumsi bahkan bayarannya tidak pernah padam. Jadi sudah pernah kita mengantas, kita lepas, tapi tidak padam, tidak mati. Harus ada gerakan-gerakan di bawah sana. Dan akhir-akhir ini sudah mulai nampak, sudah mulai timbul ke kita bisa lihat di televisi, media cetak, elektronik, internet. Beberapa kali pembukaan kita terhadap ya. terorisme, kemudian yang komunis, radikal juga, sudah mulai nampak pembukaan. Sudah mulai kelihatan nyata. Sekitar malam, sudah malam saya ke Jakarta di Jakarta pada dari Malaysia jual ibu Muhammad untuk pas dan beberapa waktu yang lalu juga dengan dengan perkembangan zaman teknologi apalagi kan. internet di ini ada dunia tanpa batas dengan niat satu kali kita sudah bisa melihat keseluruhan di sini apa yang kita mau semua ada di sini Hanya bapak-bapak sekalian itu lebih waspada mengawasi terhadap anak-anak kita dan merasa sayangnya sama anak selalu kali anak-anak kita dengan handphone, iPad, yang canggih bisa terbuka tapi kita lupa untuk mengawasi memang di era teknologi sekarang di sekolahan juga ada ilmu-ilmu pendidikan dulu-dulu juga belajar dari sehingga kalau sekalian guru setiap saat mengecek dan kemudian dicek apa solusi-solusi bupati. Karena beberapa kejadian mengatakan remaja ini berawal dari jadi eh, tema ini dan ketahui anak muda-muda adalah generasi terus harapan eh, bangsa Indonesia eh, kedua bangsa. Yeah sekali sudah kami sampaikan kita menggaungkan emas. Jadi selain bonus liberalisme, ada beberapa alat jadi mulai modus-modus baru, jalan-jalan baru, dan jalan baru, termasuk komunisme dan negara dengan berbagai macam cara. Salah satunya masalah narkoba. Jika membaca minum yang alias sebelum situasi sudah dibandingkan dengan arah sama ini dari orang ramai. Namun untuk narkoba, membaca minum kalau saya katakan ini sudah keadaan darurat atau saya nah, ini sudah maupun masyarakat dalam setiap kegiatan saya menyumbang kepala desa masyarakat dengan itu karena dong untuk narkoba sangat luar biasa sebagai perbandingan tahun 2014 dalam satu tahun kita berhasil mengungkap 15 kasus dengan 28 pelaku Tahun 2015 meningkat menjadi 28 kasus dengan 44 tersangka. Tahun 2016 sampai dengan tanggal kita sudah berhasil mengungkap 130 kasus dengan 100 pelaku tersebut. dari 28 kasus tahun 2015 meningkat menjadi 130. Sudah berapa persen? Belum ada anggapan. Jadi untuk narkoba ini ini tidak mengenal suku, agama, golongan, status, jenis kelamin. Dari beberapa orang yang kita kami kenal, dengan berbagai dengan bantuan suku masyarakat, dari 130 menjadi 110 kesana. Nomor 25 adalah wanita dan enam orang adalah anak. Bahkan juga pernah menangkap anak SMA kelas dua. Kelas sekolah masih pakai baju seragam. Sudah lulus. Artinya bahwa narkoba di wilayah Maluku memang sudah keadaan harus kita terangi samping. Polisi tidak bisa sendirian, kita terbatas. Oleh karena itu, banyak seluruh bangsa masyarakat BNI, bapak-bapak, itu bersama-sama. Mari kita berani Mengawasi Ini anak-anak di sekolah, baik di rumah, baik di sekolah Saya tidak menjual dan kepada Masuk misalkan kan kepada orang tua. Saya tidak Jadi antara orang tua memberikan uang satu, uang sekolah, pada anak ternyata pakai ini. Jadi bisa sama. Jadi kemajuan atau tantangan lagi selama lagi Kemarin juga dua minggu lalu berhasil menangkap tiga orang anak mencuri nah, laptop. Sudah mulai mencuri. kalau sudah kajian tadi itu, kita mencari uang di duit iya, orang tuanya di barang orang lain dijual dan ini yang baik ini sengaja teman sekalian untuk lebih ketat lagi mengawasi anak dari dari di luar atau mengenai orang dunia Oke kegiatan LGBT juga cukup banyak kemarin di setiap daerah setiap building mulai banyak di mana tema membentengi anak dan dia kaum muslim mulai banyak kaum muslim berbagai macam cara saja masuk melalui narkoba melalui kegiatan orang lain sehingga juga terus kami sudah pihak kepolisian kami sudah eh, lakukan beberapa program Tuhan untuk ketika mendekatkan kepada masyarakat. Jadi polisi sekarang tidak eranya berbeda dengan yang dulu, paradigma yang dulu. Nah sekarang lebih menggunakan lebih mendekatkan kepada masyarakat. Jadi pada dia jelaskan pagi dengan pagi kita turun jelas. Kemudian setiap kegiatan masyarakat seperti kegiatan mati kabar ini kemudian kegiatan masyarakat kita saudara dan kita membuka akses membuka jaringan kita sebarkan pamflet pamflet saudara kita sebar nomor handphone mulai dari nomor handphone saya kemudian para pejabat kapolsek dan pemimpin kamtibmas itu bisa diketahui seluruh masyarakat sehingga dengan harapan masyarakat tidak takut lagi apalagi masyarakat dapat membantu berperan nanti memberikan informasi dan alhamdulillah sudah banyak di telepon saya saya akan sendiri masa sudah banyak tahu empat di begitu sebenarnya malam minggu selalu pak di RT ini biasanya ada dua belas seluruh konsep kalau kita di dalam ini ada dan bapak-bapak jangan takut jangan takut untuk memberikan informasi karena itu rahasia tidak akan tahu bapak juga sms menurut saya itu lima tujuh tiga tiga satu sembilan sembilan kosong delapan dua satu lima tujuh tiga tidak satu sembilan sembilan jadi yang rapun telepon SMS tangan akan tidak lagi dan tidak akan kita kasih tahu siapa yang memberitahukan jadi sebagai salah satu bentuk masyarakat ikut peduli itu aktif menjaga kampungan lingkungan lingkungan haji mulai dari keluarga RT desa kecamatan dan kelurahan sekali lagi soalnya ini sengaja seluruhnya mari kita ikut peduli ikut menjaga anak anak Benteng ini dari dari langsung maupun dari perilaku-perilaku negatif. Baik. Sekali lagi, dari pembukaan makhluk berada yang melepas lebih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. negara selanjutnya sambutan Kementerian eh, Agama Panglima kepada Bapak Yusuf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على kami KPKI di Jawa tidak pada itu pernah karena kita dengan cara ini kita mempersatukan umat Islam yang ada di Malino dan juga di Indonesia untuk mewaspadai gerakan-gerakan komunis yang ada di Indonesia. Karena memang apa yang sampai kita nanti jadi korban yang beberapa kali dosa. Hanya dari korban banyak sekali manusia. Oleh karena itu kita mengharapkan dengan adanya pendidikan pendidikan Islam dan Malino, alhamdulillah mulai berkembang ada yang Islam, ada yang pesantren, dan juga yang terakhir kemarin minta izin buat besar kamera yang tidak karena semuanya harus tetap dalam bimbingan dalam satu tujuh besar. Karena pendiri-pendiri bangsa kita adalah orang orang Islam dan juga bergabung dengan orang uh, lain dan hanya orang Islam. Jadi hal kita memang dalam rangka menjalankan syariat Islam juga tetap menghormati umat yang lain. Dan satu lagi, nanti pesan ada dari pusat, dari bagian masalah Mas'al al-Hadi dan ini sangat juga berbahaya bagi muslim. Ini adalah perintah dari Jakarta untuk menyampaikan semua masyarakat yang selama ini paling nanti koma itu 50 daripada kata animas kanjeng